Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya yaitu permasalahan yang ke 23 daripada ritual atau permasalahan-permasalahan enam yang itu merupakan perilaku orang-orang jahiliyah barakallahu fikum hafizakumullah yaitu yang ke 23. enam Pembahasan yang ke-23 ini nanti, permasalahan yang ke-23 ini nanti membahas berkaitan bahwasannya enam kebiasaan orang-orang jahiliyah mereka tertipu dengan dunia. Jadi upayakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak tergiur, tidak tertipu dengan kegermalapan dunia atau keindahan dunia barakallahu fikum nam. Seperti itu. Kita lihat di sini al-iqtiraru bid-dunya, tertipu dengan dunia. Karena dunia adalah perkara yang sangat berbahaya barakallahu fikum sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW alaihi mempermisalkan dunia itu al-manis dan hijau. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri Naam, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Inna dunya hulwatun khadirah." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pemimpin kalian di dunia ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah Taala melihat bagaimana kalian akan melakukan atau bagaimana kalian beramal. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisaa." Berhati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian dunia dan berhati-hatilah kalian dengan perempuan karena sungguhnya fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel adalah fitnah nisa, adalah fitnah perempuan. Syahid dalam hadis ini barakallahu fikum Rasulullah memperingatkan Nah, agar kita berhati-hati dari dunia. takut dunia. Berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Karena dunia ini perkara yang Rasulullah khawatirkan kalau seandainya manusia dibukakan pintu dunia akhirnya mereka berlomba-lomba mencari dunia tersebut barakallahu fikum. Inilah keadaan yang sangat mengkhawatirkan orang ketika tertipu dengan dunia. Nah, barakallahu fikum ambisi kuatnya adalah dunia Nah, jauh daripada ilmu, akhirnya tidak pernah yang namanya duduk di majelis ilmu, tidak pernah yang namanya mendengar Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak pernah yang namanya menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi mereka sibuk dengan dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam pun juga dunia. Nah, tidak sempat sama sekali untuk mempelajari ilmu atau mendalami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Wal billah. Nah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum" kata Rasulullah. Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Tapi apa kata Rasulullah? "Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Rasulullah mengatakan akan tapi aku takutkan yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah dibukakannya dunia atas kalian sebagaimana dibukakannya dunia terhadap umat atau orang-orang sebelum kalian akhirnya mereka berlomba-lomba mencari dunia nah atau akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Fatuhlikakum kama ahlakatum Akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana na'am kalau fikum dunia telah membinasakan orang-orang atau sebelum kalian. Nah, jadi hati-hati barakallahu fikum jangan sampai Allah taala binasakan kita dengan sebab dunia sebagaimana umat atau orang-orang sebelum kita dibinasakan. Nah, hati-hati karena dunia ini adalah perkara yang sangat berbahaya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum peringatan dalam Al-Qur'anul Karim, "I'lamu annamal hayatud dunya, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya atau hanya saja kehidupan dunia itu adalah hidup kehidupan yang penuh dengan la'ib, permainan, walahu, senda gurau, wa zinah. barakallahu fikum perhiasan yang semu, wa bainakum dan kalian saling berbangga-bangga watakasurun fil amwali wal aulad watakasurun fil amwali wal aulad dan kalian saling berbanyak-banyak dalam arti mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dan juga berbangga-bangga dengan banyaknya anak barakallahu fikum na'am dalam artian bagaimana dalam artian memperbanyak harta memperbanyak anak tapi bukan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala na'am Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah kita nah baca apa yang sampaikan oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu as-salisatu wal 'ishrun permasalahan yang ke-23 Innal hayatad dunya gharrathum sesungguhnya kehidupan dunia telah menipu mereka Fadhannu mereka beranggapan anna ata'allahi minha yadullu 'ala ridha bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala dari Naam, kenikmatan dunia ini menunjukkan bahwasanya ridhonya Allah taala terhadap mereka. Seperti ini. Kaqaulihim seperti ucapan mereka, "Nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin," katanya. Eh, kami adalah orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya dan tidaklah kami ini na'am barakallahu fikum orang-orang yang mendapatkan azab. Nah, wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan tidaklah kami adalah orang-orang yang diazab. Kami tidak akan diazab. Kami adalah orang yang paling banyak anaknya dan paling banyak hartanya. Ini ucapan mereka. Jadi mereka diberi banyak anak, banyak harta, kecukupan dan kehidup mewah dan semisalnya. Itu menurut mereka adalah itu bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Padahal barakallahu fikum. Nah, kenikmatan yang dirasakan oleh orang munafikin atau orang kufar barakallahu fikum itu sebatas kenikmatan di dunia saja. Sebagai bentuk istidraj, penguluran waktu saja. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala mencabut, dicabut sekaligus langsung hilang dan hanyut dan sirna. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, asyarah syarah Ahlul jahiliyati ya'tabiruna i'ta'ahum al-aulad wal amwal min karamihim 'ala Allah azza wa jal wa anna Allah la yu'adzibuhum. Orang-orang jahiliyah mereka menganggap pemberian na'am eh, pemberian yang Allah Taala berikan kepada mereka berupa anak, harta, itu merupakan karomah Ya, merupakan kedermawanan atau merupakan kemuliaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yu'adzibuhum dan beranggapan bahwasanya Allah taala tidak akan mengadab mereka. Nah, inilah eh, barakallahu fikum anggapan yang keliru, anggapan yang batil barakallahu fikum. Naam. Padahal anak dan harta hukum asalnya kalau tidak diserahkan dalam artian tidak diupayakan untuk berbuat ketaatan atau dalam rangka untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bencana dan juga fitnah bagi kita semuanya barakallahu fikum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wahai orang-orang yang beriman jangan sampai na'am harta-harta kalian dan anak-anak kalian na'am barakallahu fikum melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja Nah, anak-anak kalian atau harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Barakallahu fikum hafizakumullah sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk berhati-hati. Naam. Kita sini. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan, wa ma nahnu mu'adzabin." Mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang paling banyak anaknya dan paling banyak hartanya dan kami tidaklah diadab," kata mereka. Kul, katakanlah inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yakdir. Katakanlah sesungguhnya Rabbku eh, membentangkan rezekinya bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dua yakdir dan Allah Ta'ala telah menentukan batasannya. Walakinna aksaran nasila ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, padahal sudah dicatat ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, Inna allaha Naam qad kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menulis, menetapkan takdir semua naam makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi Allah taala telah mencatat, menetapkan semuanya. Hari ini si fulan dapat rezeki, besok si fulan tidak dapat rezeki. Dalam artian rezekinya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Ta'ala tidak Nah barakallahu fikum menyanyiakan hambanya Naam orang-orang saleh Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Tidaklah menciptakan makhluknya Melainkan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka Baik rezeki yang sifatnya umum maupun sifatnya khusus Rezeki yang sifatnya umum adalah mengenai orang kufar, orang munafik, orang muslim, orang mu'min, mencakup rezeki yang makna umum. Tapi rezeki yang mana khusus adalah rezeki yang diberikan kepada orang-orang mukminin muslimin. Rezeki di atas Al-Qur'an, rezeki di atas As-Sunnah, rezeki di atas agama Islam, rezeki di atas talabul ilm, barakallahu fikum wa hafidhukumullah, itu rezeki yang paling utama barakallahu fikum. Nah, rezeki yang mananya khusus. hewa. Kata rezeki yang mana umum, nam arizku al-'am syamilun jamil khalq. Rezeki yang mananya umum itu mencakup seluruh makhluknya. Nah, barakallahu fikum baik itu hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ar al-khas, rezeki yang mana yang khusus adalah khasun bil mu'minin, bil muslimin. Khusus bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berislam barakallahu fikum. Naam, seperti rezeki dari sunnah, rezeki dari Al-Qur'an, rezeki di atas talabul ilm barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kita lihat sini. Wama amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian na'am barakallahu fikum dengan sebenar-benar pendekatan di sisi kami. Jadi harta, anak itu tidak bisa mendekatkan. Tapi yang bisa mendekatkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qouli ta'ala itu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Sungguhnya Rabbku Nah, membentang telah membentang rezekinya bagi siapa yang Allah Taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya dan Allah Taala telah menetapkan untuknya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa dan tidaklah kalian menginfakkan sedikit dari harta kalian melainkan barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya wa huwa khairur razikin dan dia adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaqul matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang apa? Yang Razzaq, yang senantiasa memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, dan zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wa bis-sama'i rizqukum ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian, dijanjikan untuk kalian. Kemudian Allah Taala berfirman, wa in min syai'in wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidaklah, na'am, dan tidak ada binatang atau tidak ada yang hidup di muka bumi ini Nah, baik manusia ataupun hewan atau yang semisalnya, na'am ila Allah rizquha, melainkan Allah Ta'ala lah yang menanggung rezekinya. Barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Upayakan semaksimal mungkin kita berupaya untuk meninggalkan perilaku atau ritual amalan orang jahiliyah ini karena sangat berbahaya sekali bagi kita semuanya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Falaisat kasratul amwal wal aulad was sarwah dalilan ala mahabbatillah lil abad. Nah, bukanlah banyaknya harta, banyaknya anak dan juga kemewahan itu dalil yang menunjukkan cintanya Allah taala pada seorang hamba. Itu bukan termasuk dalil. Bal innahu qad yu'til kafir, bahkan Allah taala memberikan orang kafir min ajli an yastadrijahu dalam rangka untuk mengulur eh, penguluran waktu. Nah, barakallahu fikum yastadrijahu istidraj yaitu dalam bentuk penguluran waktu untuk mereka. Nyawa. Wa fil hadis namun nanti di akhirat bagaimana orang kafir? Jelas di neraka, enggak usah ragu lagi. Orang kafir yang murtad ataupun yang kafir asli di neraka kekal di dalamnya. La yamutu fiha wala yahya na'am. Wa fil hadis dan dalam hadis innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah taala cintai dan orang yang Allah taala tidak cintai. Wa ammad din adapun agama fala yu'tihi illa man yuhib. Adapun agama, nam Allah taala tidak memberikannya kecuali kepada orang yang Allah Taala cintai. Nah, hadis ini dengan sama anak ini hadisnya siapa? Hadisnya barakallahu fikum Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dengan lafaz wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah Taala tidak memberikan keimanan kecuali na'am bagi siapa yang Allah Taala na'am cintai. Na'am. Wa fil hadis akhar, dalam hadis yang lain, "Lau kanatid dunya", kalau seandainya dunia itu ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sebanding dengan sayap nyamuk masa minha hakafiran syarbatan ma'in. Niscaya Allah taala tidak memberikan setetes air pun, nah barakallahu fikum atau seteguk air pun, nah bagi orang kafir. Barakallahu fikum. Naam. Menunjukkan bahwasannya dunia itu sangat hina. Dunia itu sangat hina barakallahu fikum. Naam. Ewa. Karena apa? Karena sebagaimana dalam hadisnya, Naam, sah eh, sahabiyun jalil, al-mustaw, naam, al-mustawrid Ibnu Shaddad. Al-mustawrid Ibnu Shaddad Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'ala ahadukum usba'ah fil yam falyanzur bima yarji'." roh Muslim. Apa artinya? Nah, tidaklah dunia eh, di akhirat atau dibanding akhirat melainkan seperti apa? Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti apa yang apa? Yang salah seorang di antara kalian mengecelupkan salah satu jari jemarinya ke lautan, kemudian setelah itu diangkat kembali. Fal yang dur maka hendaknya dia melihat bima yardi Jari jemari atau telunjuk tadi atau jari tadi yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat kembali, lihatlah eh, apa yang kembali bersama enam tangan tersebut. Apakah ada? Nah, melainkan sekedar setetes saja, menunjukkan bahwasanya dunia itu sangat hina. Dalam artian dunia itu cuma sesaat dan sementara, tidak selamanya. Naam. Ya, wa barakallahu fikum. Berikutnya, wa hada Rasulullah akramal khalqi 'ala Allah Nah, dan inilah Rasulullah SAW yang mana beliau adalah makhluk yang paling mulia nah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakadalika sahabat sahabatuhu. Demikian mulia juga para sahabatnya. Naam yusibuhumul ju' menimpa pada mereka rasa lapar, wa yusibuhumul faqru wal faqah dan menimpa pada mereka kefakiran dan juga kebutuhan yang sangat. Wa hum akramul khalqi 'ala Allah ba'dan nabiyyin. Padahal mereka para sahabat adalah makhluk yang paling paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Wal kuffar yasrahuna wa yamrahun dan orang-orang kafir mereka yasrahuna wa yamrahun mereka nam istirahat senang berbangga-bangga wa yamrahun dan mereka juga bangga fil ni'am di dalam kenikmatan-kenikmatan min babil istidraj lahum ini dalam bentuk apa penguluran saja penguluran nam untuk mereka saja bukan karena mendapatkan nikmat bukan karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum fala yustadallu bi zaratid dunya ala karamati ahliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali dengan perhiasan dunia ini diambil dalil eh, atas apa? Atas enam kemuliaan nah pemiliknya indallah di Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sangat, sangat mengkhawatirkan sebagaimana dalam hadis Abdullah atau hadis Abi Sa'id Al-Khudri eh, radhiyallahu anhu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Nah suatu ketika, Nah, barakallahu fikum Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu jalasa Nah, barakallahu fiik duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berkata, "Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa jalasna haulahu." Rasulullah sallallahu duduk di atas mimbar kemudian nah kami pun duduk di sekelilingnya. Faqala kemudian Rasulullah mengatakan atas seraya berkata, "Inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zaratid dunya wa zinatiha." Sungguhnya termasuk perkara yang aku khawatirkan, yang aku takutkan terhadap kalian setelahku nanti adalah Na'am barakallahu fikum dibukakan atas kalian na'am eh, wa perhiasan dunia dan juga kegemerlapan dunia dan serta perhiasannya. Wal billah. Hati-hati. Naam. Wa inna ma yastadallu bi karamatil 'abdi 'ala Allah idza kana 'ala 'amalin shalih. Hanya saja diambil dalil. Naam, eh, kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala idza kana 'ala 'amalin shalih. Apabila berada di amal yang saleh. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia Nah, di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tersebut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sawa'un kana ghaniyan aw fakiran, baik dia itu orang kaya atau orang miskin atau orang fakir, fahdahu wal karimu 'ala Allah jalla wa ala, maka inilah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal saleh tadi. Wa ma'ajirun nas anna ahlal dunya wa ahlal ghana wa ahlal ghana ghina wa sarwa hum akramu akram 'indallah. Nah, adapun cacian-cacian manusia atau saya sangkaan-sangkaan manusia bahwasannya pemilik dunia atau pemilik kekayaan dan kemewahan mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala wa ana ahlul faqr wa ahlul faqah dan bahwasanya orang yang fakir atau orang yang butuh sangat inamakanu kanu kadzalik hanya sudah seperti itu juga lihawanihim alallahi ma'anyirul batilah dikarenakan apa dikarenakan enam kehinaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa batilah dan juga sangkaan-sangkaan yang batil barakallahu fikum hafizakumullah atau tuduhan-tuduhan yang batil. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Dunia itu tidaklah selamanya, namun dunia hanya sesaat saja. Oleh karena itu upayakan kita bisa menjaga na'am barakallahu fikum diri-diri kita agar tidak terjerumus dalam fitnah dunia yang mana fitnah dunia sangatlah berbahaya bagi kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah ya qawmi innama hadil hayatud dunya mata' Wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya atau hanya saja kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan sem sementara dalam artian perhiasan yang semu dan sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah negeri yang kekal barakallahu fikum nam. Hiya darul qarar, yaitu negeri yang kekal. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan na barakallahu fikum bimbingan dan nasihat bahwasanya kehidupan yang kekal yang hakiki adalah kehidupan di akhirat sebagaimana hadis yang oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah tidak ada kehidupan yang kekal yang selamanya melainkan kehidupan di akhirat nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yudannibana al fitan ma dhahara minha wa batan rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika